Baik Bu ya, kita bacakan <clears throat> pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Zaid dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana menyikapi seorang pemimpin besar organisasi Islam yang mempromosikan seorang pemimpin non-muslim ke umat muslimin dan pondok pesantren. Diajak, dia diajak keliling pondok, masuk masjid dan bahkan para santri putra-putri berebut mencium tangan pemimpin non-muslim tersebut. Begitu Bu ya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang syariat. Memilih pemimpin non-muslim di dalam Islam adalah haram. Menjerumuskan orang lebih haram lagi memilih saja sudah haram membawa orang untuk memilih mengajari orang untuk melakukan haram sudah nggak bisa ditawar masalah ini kalau kebenaran tidak usah ngomong biarpun yang melakukan adalah ayah saya atau anak saya guru saya harus begitu kebenaran jangan main-main urusan kepemimpinan ini Jadi ini bukan diskriminasi dalam agama mereka juga ada agama Nasrani juga punya rambu-rambu mereka melarang di kalangan kaum kaum kaum ini melarang memilih pemimpin yang muslim mereka juga punya rambu-rambu biarpun katanya demokrasi berjalan mereka juga punya rambu-rambu dan coba di mana-mana tidak ada ini kelebihan mereka dalam berpegang dengan agama mereka kelebihan mereka mereka itu kalau di komunitas mereka berpegang dengan agama mereka hampir tidak pernah ada yang mempromosikan orang yang beragama lain di komunitas mereka dan memang orang kita itu sangat lemah kita ini gampang ikut-ikutan tidak tahu apa yang dicari jangan dekat-dekat orang semacam itu apalagi orang atas nama tokoh ulama saya tidak ingin apakah pemimpin pondok ingin organisasi tidak punya urusan dengan itu semuanya biarpun katanya wali kutub dan sebagainya hilang kutubnya karena ini urusan halal haram tidak bisa dibantu menjerumuskan orang Perbandingan yang kami hadirkan waktu di At-Taqwa antara pemimpin kafir yang adil, pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin Muslim yang tidak adil, mana yang dipilih. Itu adalah tawaran fitnah, omongan fitnah. Orang Nasrani pun tidak bisa nerima dengan tawaran itu. Orang Yahudi juga dia terima. Coba di kalangan Nasrani kita murmusikan begini. Di kalangan Nasrani. Di Roma sana kita berkata, pemimpin Nasrani yang zalim dibanding pemimpin muslim yang adil di kalangan Roma sana mereka tidak terima, nggak begitu omongannya, pasti begitu, karena mereka cerdas hanya kita ini kadang-kadang, biarpun katanya profesor jadi nggak cerdas, ini yang pusing orang Nasrani pun nggak terima perbandingan, tidak begitu dong, kami kalau Nasrani banyak kalau Nasrani oh perbandingannya adalah adalah bahwasanya ini kalangan Nasrani misalnya pemkalangan Nasrani, semuanya Nasrani dipatikan sana, Roma sana mana yang lebih kita pilih di antara pemimpin muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang tidak adil mereka pasti diam, nggak bisa langsung menjawab pemimpin muslim yang adil, nggak, nggak begitu karena bukan begitu perbandingannya dan kita harus lebih tahu dari tahu dari lebih dari itu bahasanya semua orang punya keyakinan dengan agamanya bahkan waktu kami di Facebook ada yang kami mengatakan masalah ini kalau ada orang Nasrani berbuat baik kepada kaum muslim dalam masjid remaja, itu pasti ada maksud. Lah waktu ngomong begini katanya, eh Buya ini kok fitnah, katanya ngajari khusnudon kok. Bilang ada orang Nasrani kalau bantu orang Islam ada maksud bagaimana? Eh enggak usah, balik saja. Kalau Buya Yahya bantu orang Nasrani ada maksud kok saya agar mereka masuk Islam. Ayo, mau apa? Kalau enggak ada maksud enggak punya iman. <laughs> bagaimana ente ini kok enggak paham urusan agama ini? katanya profesor ente. Orang Nasrani kalau membantu orang Islam karena kalau dia memang punya iman pasti ada maksud. Maksudnya apa? Ingin membawa mereka ke agama. Kalau dalam mereka adalah ingin menyelamatkan domba-domba yang sesat. Halo. Loh, mereka punya maksud dan ini sama kalau saya sebagai seorang muslim menyantuni orang Nasrani, saya tidak akan bohong kepada orang Nasrani. Biarpun tidak saya ungkapkan, saya ada maksud. Kenapa? Aku ingin menyelamatkan hamba Allah bukan domba, hamba Allah yang sesat saya menyelamatkan hamba Allah yang sesat sehingga setelah kamu masuk Islam menjadi saudaraku saya ada maksud ini kalimat ini normal ini lah kalau waktu saya mengatakan biarpun dia membantu masjid dan sebagainya ada maksud Wah, seudon loh bukan seudon dia punya iman atau tidak justru yang seudon ente dia seolah-olah orang tidak punya iman dia nasrani bohongan dia nasrani palsu tidak punya iman anda yang seudon saya tidak seudon saya khusnudon dia ada mak maksud punya masa depan kalau dia punya iman ingin menasronikan semuanya kecuali dia tidak punya iman lalu atas nama agama kenapa ini loh ini harus waspada hei orang yang katanya anda misalnya apakah anda seorang kiai double 16 atau ustadz double 20 atau profesornya adalah di 16 per, perguruan tinggi nggak penting itu anda paham tidak bisa berpikir semacam ini Jadi kita pun juga tidak bisa menyalah-nyalahkan kalau orang Nasrani bagi-bagi makanan kok ente bagi-bagi makanan juga makanya kadang sebagian orang Nasrani bagi-bagi makanan di Gunung Kidul dan sebagainya ya gimana tidak bagi makanan oh, ente tidak bagi-bagi makanan kita adalah suka ribut kok itu. Loh, alasannya apa? Itu kan melanggar merusak kampung Londa. Di atas nama santunan sosial. Bisa saja ngomong begitu. Cuman coba dalam keadaan begitu pun kita sudah bisa menilai dia tidak mungkin murni sosial pasti ada maksud ada maksud enteng sebetulnya kalau ada orang sedikit menggunakan akalnya ya jadi masalah Allah kalau sudah tidak menggunakan akal jadi ya sudah tidak berakal mohon maaf saya tidak menyebut saya tidak menyebut saya tidak pernah punya urusan dengan saya tidak kenal si A si B saya tidak kenal saya tidak pernah Nah, saya tidak pernah menyebut pejabat. Anggap saja ini geranta berantasan, sana, di awang-awang sana sudah. Kita tidak negeri Indonesia Raya. Indonesia Raya, insya Allah pemimpinnya baik, pemimpinnya seorang Muslim yang soleh, pemimpin ahli surga, Ini saja sudah. Kita hanya bicara tentang saya tidak kenal dengan ketua tapi apa ketua organisasi, asasi apa ketua pondok saya tidak pernah urusan dengan ketua pondok yang begitu ketua organisasi yang begitu nggak punya urusan Hah? kalau masalah hak batil ada di hadapan saya saya sampaikan selesai jangan diadu saya dengan si A si B si C Oh, saya dengan orang Nasrani saya duduk kok bisa makan bareng kok saya. Cuman jangan dikatakan oh saya duduk dengan dia tidak ada maksud. Oh, saya ada maksud dong. Saya lemah lembut orang Nasrani karena saya rindu agar dia masuk es Islam. Jadi buaya, ada ikhlas kok. Insya Allah semoga ikhlas diterima oleh Allah nih karena Allah saya kok enggak ikhlas gimana. Ini karena Allah karena percaya dengan Tuhan saya di sini. Ini sebetulnya sederhana. Semoga mendengar beliau. Tapi saya tidak tahu. Mohon saya tidak diadu dengan siapapun ya. Yang sangat memusuhi siapapun, insya Allah saya mencintai beliau. Bahkan yang ngomong jalannya leneh itu ya, dalam kritik ya hak batil. Tapi di tengah malam wajib kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Cuman apa yang mau dicari sampai keliling ke sana kemari? Kemudian saya tidak tahu apakah betul cerita itu misalnya masuk pondok, cium tangan dan sebagainya atau masuk ini. Belum tentu masuk pondok bisa saja sekolah SMA umum miliknya dia suruh kerudungan dan sebagainya ya kan ada tokoh Nasrani datang ke situ cium tangan dan sebagainya bisa saja tapi pondok beneran bu ya ini yang salah santrinya atau gurunya waduh yang salah dua-duanya ini ini ini ini saya tidak punya urusan dengan dengan saya itu buta informasi kok saya buta informasi ini maka saya lebih senang buta informasi dalam hal itu. Sebab ada kaum muslimin dengar informasi koran terpedaya dengan Buddha. Wah hebat dia, hebat-hebat. Orang Islam tiba-tiba gara-gara baca koran tiga kali, tidak pernah baca Quran sebabnya. Baca koran tiga kali langsung dukung dia, pemimpin kafir tapi adil dia. Loh, ente baca Quran 16 kali, Qurannya enggak. Makanya keblinger setiap hari suguhannya Al-Quran. Coba dengan Al-Quran, paham nanti. Coba ini permasalahan adalah permasalahan iman. Sudahlah, jangan dihubungkan dengan si A, si B, si C. Sudah. Kalau memang seperti itu dan kami pernah mendengar ada pertanyaan langsung kamu, gimana pemimpin ini ini? Ajib, itu cara membandingkan. Perbandingan yang coba dilihat lagi diulas kami tidak akan mengulang karena membuat perbandingan banyak lebih baik dibentuk dalam tulisan saja. Ini ini seperti itu ya. Jadi apa bagaimana kalau ada seorang tokoh agama kiai membawa orang Nasrani untuk dipromosikan jadi pemimpin dan sebagainya? sebetulnya dia telah rontok gelar kiainya hilang kiainya, hilang ustadznya dia sendiri yang menjatuhkan, ustadz tidak akan seperti itu kiai tidak akan seperti itu biasanya sudah fanatik gila diwali-walikan itu waduh kiamat itu sudah walikan orang melakukan karom oh dia itu sudah dekat dengan wali setan yang ada di sana biasanya begitu dihubungkan ini dia adalah orang paling dekat dengan wali setan ini atau wali ini dan dihubungkan dengan lain-lainnya macam-macam nanti dikeramat-keramatkan dulu nanti sudahlah tidak usah repot-repot kalau Buya Yahya melanggar syariat Nabi Muhammad hilang tinggalkan majelis ini tidak usah ditakwili macam-macam Firman saya duduk 40 tahun misalnya di depannya wali kutub misalnya ketahuilah kalau melanggar syariat melanggar syariat sebab umat itu harus jelas petunjuk itu harus jelas rambu-rambu harus jelas nggak usah tafsir Bila itu kan omongannya saja keluar dari syariat tapi hakikatnya dia adalah waliullah oh, baik pengen nyontoh apa halaj baik halaj ada halaj itu adalah orang ulama yang nyeleneh omongannya omongannya mengeluarkan diri mereka dari iman dari Islam cuman bahasa dulu karena yang yang yang yang lagi ngetren waktu itu adalah urusan tasawuf maka halaj itu terjerumus dalam ungkapan tidak ada jubahku kecuali Allah mengatakan dirinya adalah Allah Allah kalimat yang menjadikan dirinya kafir jadi sebetulnya maknanya lebih luas pokoknya sesuatu yang menjadikan dirinya kafir ini adalah kelas-kelas halaj kemudian halaj dipenggal lehernya oleh para ulama dengan pedang syariat karena omongannya keluar dari syariat maka dipenggal lehernya setelah dipenggal lehernya konon katanya apa harum darahnya dan menggaris begitu tulisan la ilaha illallah baru setelah itu para ulama yang memegang lehernya mereka tidak menyesal membunuhnya karena apa? membunuh dengan pedang syariat tapi setelah itu husnudon kalau halaj itu adalah waliullah jadi omongannya itu adalah bukan bukan karena dia dibayar 6 miliar bukan bukan karena pondoknya pengen dibangun bukan karena tenggelam dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi di saat dia tenggelam dalam cinta kepada Allah sampai ngomongnya begitu, tidak ada jubah kuku jale, Allah, Allah, Allah. Siapa kamu? Allah. Nah, dipenggal lehernya. Keluar dari syariat, dihukum dulu. Makanya kalau ada orang sekarang ngane-nganei, lalu dianggap wali, saya bisa mengakui diri yang wali, tapi dipenggal dulu lehernya, kalau menulis la ilallah bau harum, nanti kita kunjungi kuburannya. Lo liar ya, nggak ada begitu. Syariat itu tegas. Mohon maaf, kita ngomong umum, tidak mengarah ke sana. Ini rambu-rambu, ngomongnya ini adalah seandainya. Buya Yahya, sudah selesai, nggak usah ke orang lain. Hah? Omongannya keluar dari syariat, jangan dianggap sebagai apapun, kecuali dipenggal lehernya dulu, baru ngalir, la ilallah, baru nanti katakan wali, majdub yang nggak seneng duit nggak seneng pangkat Lalu sekarang kok aneh-aneh orang ulama Nabi Muhammad adalah dia makomnya apa Nabi saja di bawahnya beliau apalagi urusan wali-wali ini Nabi Muhammad ciri yang paling istimewa pada Nabi adalah uswatun hasanah perilakunya omongannya itu akan ditiru Nabi dan begitu lihat ulama-ulama setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagainya Imam Syafi'i dan seterusnya lo sekarang kok aneh-aneh ini. Kalau ndak aneh ndak ndak ditulis di koran saya nanti. Nggak bisa masuk TV kalau ndak aneh ini. Biarin TV, ndak TV-TVan kalau begitu. Iya, ini problem ini semuanya. Semoga Allah mengampuni. Ini umat harus selamatkan. Tidak mengangkat pemimpin yang kafir adalah haram. Dan ketahuilah bahwasanya sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin yang kafir, semoga bermanfaat untuk umat Islam, tapi tetap kita tidak boleh memilih. Dan jangan Anda lupa bahwasanya mereka punya agama, ketahuilah apa yang mereka lakukan itu ada pamrehnya. Pamrehnya apa? Bukan suudon, justru khusrudon saya kepada mereka. Pamrehnya karena apa? Dia ingin disenangi oleh Tuhannya. Ya Tuhannya. Tuhannya yang palsu ini harus paham anda jangan jangan lupa jangan tertipu anda dia punya pamrih ingin disanjung oleh Tuhannya <laughs> yang dia berharap itu enggak ingin masuk surganya karena mereka meyakini dengan perjuangan akan dapat menolong dan sebagainya atau ingin membawa umat Islam ini kepada agama mereka sama dengan umat Islam kalau berbuat baik enteng sebetulnya yang menjadi enteng yang menjadi tidak enteng adalah orang yang lagi ngantuk lagi mabuk lagi pusing sehingga ngomongnya tidak jelas ngelantur ke sana kemari naudzubillah ya sampai ziarah ke pondok sama orang Nasrani lah mau diangkat jadi pemimpin saking bingungnya seolah-olah orang Islam sudah nggak ada semoga Allah menjauhkan kita dari kebusukan-kebusukan itu saya lanjutkan sedikit masalah orang baik contoh calon pemimpinmu adalah orang kafir pilihannya orang kafir itu baik apa adil membuat kampung kita rapi bagus dan sebagainya benar dia nyantuni fakir miskin dan sebagainya tapi setiap hari dia bilang bapakmu sebut binatang bapakmu kambing bapakmu di dia baik suka nyantuni tapi dia itu dalam waktu yang lalu sering nyaci maki bapakmu ayo masih bisa ngomong baik sama tadi urusan milih Oh dia wanita soleh, wanita baik, lembut, pemaaf, oh, penyantun. Cuman agamanya beda. Baik, anggap saja calon suami istrimu itu adalah seorang perempuan yang baik. Tapi setiap hari nyaci bapakmu gimana? Bapakmu meong, bapakmu he, tikus, bapakmu ini misalnya. Jadi nikah? Ya nggak jadian aja bapak saya dibilang begitu. Dibilang pendusta, bapakmu pembohong enak tidak enak itu yang katanya bangun indah sebagai bilang aku bangunkan pondok kau rumahmu pondok saya bantu masjid saya bantu tapi ingat bapakmu tetap tikus ayo misalnya kira-kira kita terima enggak begitu tuh ya enggak terima itu hanya bapakmu yang dihina ini yang didustakan adalah Rasulullah dan yang didustakan adalah Allah masih mau memilih dia imanmu ada di mana nah ini bagaimana cara berpikirnya ini yang didustakan Rasulullah bukan lagi bapakmu bapak kita mana apa-apa dibanding Rasulullah nah, Allah dibilang punya anak Allah dibilang begini Allah marah sampai barang siapa karena Allah akan masuk neraka selama-lamanya Allah ancam Allah marah benar sementara kalau ada ada dosa yang lain Allah apa akan aku ampuni dosa kayak apa akan aku ampuni tapi yang satu ini hmm, Jahannam selama-lamanya Allah marah lah kok kita bilang dia mah baik biarpun mencaci maki Allah nah ini coba mau panjang lagi diajak diskusi akal lagi ini habis waktunya kalau orang sini pada apa semoga didengar di luar selesai ini ini, ini kan hanya pemahaman-pemahaman yang perlu kita hadirkan di hati kita ketahuilah muslim semoga Allah mengampuni kita memuliakan kita di dunia dan di akhirat